bukan an kota ada namun an asli kota ada wala alam mudah-mudahan ma'at batu apa yang aku tetapkan yaitu kota ada di atas yang dari naskah-naskah yang lain itu lebih tepat di anak warasa karena terdapat dari kota ada seorang tabi'in anak rawa biasanya belum meriwayatkan dari Umar saya antar riwayat di karohati hal kota yang menunjukkan si mahkotannya rambut yang ada di tempat. Kemudian dikatakan hadisnya oleh eh, Syekhul Islam adalah hadis mursal. Kama anak irsal yakunu minat tabi'i. Bagaimana hadis mursal itu adalah hadis yang dari tabi'in, kemudian dia mengatakan hadis sabda. Wah, kota ada sahabat kalau aku Kota ada itu sahabat kalau Kota ada itu maka tentang masalah mengenai rambut yang ditengkok atau kalau di semursal dan sepekada dan eh, tidak sukainya menikah kok berarti jenis dinisbatkan pada hadis ya jenis dinisbatkan pada nanti karena katakan mursal maka berarti ini nabi ini mengatakan menurutnya dosa. Abu Abdullah yahli kufahu waqtal hijamati. Dan Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad mengerai kufahu angkotnya waktu hijamah ketika peruntukan peruntukan Wakala Ahmad dan Imam Ahmad juga mengatakan Laba sa tidaklah mengapa ayah laba ayah liqa Kofahu mengerik tengkok waktu hijamah ketika buka Fakat rawa Ibnu Mansur diriwayatkan oleh Ibnu Mansur. Ayat nomor 8 yaitu Sa'id bin Mansur. Saat Ahmad aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang Yusuf Kota tentang mengenai tengkok. Kata Imam Ahmad lah a'lamu fi hadis. Aku tidak tahu hadis tentang hal ini. Ila kedua hadis yang diriaskan dari Ibrahim Ya sunut Kemungkinan adalah Ibrahim An-Nakhai Jika Ibrahim An-Nakhai Maka Ibrahim An-Nakhai itu Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad An-Nakhai Kunyahnya aku Imran Aku al Kufah Al-Fasih Seorang Ulama' Zuhair Anakai Tabi'in Kariha tidak menyukai korban yang kus Maka kelas dan khalal pun menyebutkan hal hal ini Wahayau dan yang lain Apa itu korban Yakub, Yakus, Yakub Lam ajad hadul kalimat aku tidak dapatkan kata-kata ini fil maratib dalam referensi alati tala'tu alaiha <coughs> ya aku telah tapi ini afham akan tapi aku bisa pahami mencakil kalam dari konteks pembicaraan sudah di sini bahasanya dimaksud Yakut dan Yakut karena ini bicara karena masalah mencukur apa kuliti mengkerik kuliti bengkok makanya telah hakul sofat mengerik bulu di bengkok Saya lipu ala dan ada sangkan kuat Wazakar kholal dan al kholal pun yang menyebutkan ayat di atas dan yang lainnya. Jadi kholal. Ahmad bin Muhammad bin Harun Punyanya Abu Bakar Min kibar asba Imam Ahmad Beliau termasuk pengikut Imam Ahmad yang kibar beliau Tapi tidak belajar pakai Imam Ahmad langsung Sami'a min tanami Belajar dari murid muridnya Imam Ahmad wa Abdullahi dan anak-anak. Wa unia fi aqwalihi wa masailihi. Wa unia dan dia punya perhatian dengan perkataan-perkataan Imam Ahmad dan fatwa-fatwa. Wa wahala fi sabili dan beliau mengadakan perjalanan jauh untuk mencari itu. وقطبه عالية ونازلة dan kutu-kutunya mengetahui apa maksudnya tinggi dan rendah kalau aliyah nala minha maka beliau mendapatkan dengan sebab buku-bukunya itu oh, nalamin nalamin itu mungkin ada buku-bukunya yang berkualitas dan juga berkualitas hingga fana minha غيره فيها تنسيق Imam bin Humaid mengatakan Hafal Qafa min syakmin majus Mengerik Engkau adalah termasuk yang orang majus Dari Al-Mu'tamir bin Salaman as sayri Lihat 22 Mu'tamir bin Salaman bin Tokhan Tokhan as sayri Abu Muhammad Al-Basir Al-Fasar Karena yulakab di Tufail lahir Ini itu oleh Ibnu Hibban, Ibnu Ma'in, dan Ibnu Sa'ad Kata Ibnu Kharaf, Faduk, Yukhtik Tidak saat itu Orang yang jujur namun keliru jika meriaskan hadis dari hafalannya hal lain. sama kita berarti batin sama suka. al-ajam alladhi lam satu bi hati Islam kan ya aqsiyabahu. Itu karena orang-orang ajam yang tidak komitmen dengan ajaran Islam, mereka memakai tengkok-tengkok bahasa. yuhasabu fi ahli kitab wa taratan tutasbihi fil aati wa khilaf illatain mansusatun fi sunnah ma'ana sabiq sallallahu alaihi wasallam aksara akhbara fi wuqu'il musyabahati li haula'i wa haula sama sama kama qadamna eh, ayadahu Para ulama salaf melarang sesuatu tarotan terkadang yu alin beralasan al-karoh melarang larangannya itu alasannya tasbih dengan alim kita terkadang alasannya tasbih menyerupai orang asing bila ilata ini dua alasan tersebut mansusok semuanya berdasarkan dalil itu tidak ada dalam sunnah Padahal asal seorang yang jujur yaitu Nabi SAW telah memberitakan terjadinya tasabuk kepada orang Ajam dan kepada ahli kita, Bagaimana telah kami uh, sampaikan bayanan buat jelasan. tentang masalah halqul kofa kita lihat bagaimana diketegaskan Imam Ahmad apakah ada hadisnya dari Nabi Imam Ahmad mengatakan tidak ada hadis Imam Ahmad cuma mengatakan ada riwayat dari tabi'in Ibrahim tapi Syekhul Islam menyebutkan ada riwayat seperti Nabi tapi mursal mursal juga baik, maka ringkasnya tidak ada atau tidak didapatkan disahi dari Nabi SAW tentang masalah ini maka apakah sekarang tetap masuk demikian ini kembali pada kaidah dalam masalah tasawuf apakah tasawuf itu berubah dalam perubahan zaman dan tempat apakah tidak dan ketika selesai sulit biasanya tasabuh itu yang suka dengan perkara yang mansus maksudnya itu bukan dengan perkara jiwa dan kalau sifat tempat itu masih ciri orang kafir artinya jika orang kulihat ada orang seperti itu maka belakang saya orang kafir adjustment. Oh, sih berkata tentang Haddad bin Aus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Watakunu anta wa waladuka min ba'dika a'immatun fihim insyaallah ta'ala engkau dan anakmu dan min ba'dika setelah engkau meninggal dunia adalah imam di tengah-tengah mereka seorang pemimpin di tengah-tengah mereka insyaallah Seorang sahabat Nabi Ubadah bin Samir berkata tentang Ubadah bin Aus. Sadat bin Aus min alladzina na'udul ilma wal hilma. Sadat bin Aus adalah orang yang diberi ilmu dan diberi al-hilm. Tidak mudah emosional. Tidak mudah emosi. Tidak sedikit orang yang punya ilmu namun bapak emosi, tidak terkendali meluap-luap kendaraan. Takana ba'dal futuh bihilso. Setelah futuh Nah, penaklukan negeri-negeri di zamannya Umar bin Uthman dia tinggal di Hemsok. Wakilah dikatakan di Baitul Maqdis tinggal di Baitul Maqdis. صحيحه وهذا يدل على أن الفصل بين الإبادتين بين الإبادتين أمر مقصود بالشارع وقد صرح بذلك فيما رواه فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لا يزال الدين ظاهرا ظاهرا ما أجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون وهذا وهذا نص في أن ظهور الدين ظهور الدين الحاصل حاصلة حاصلة في أن ظهور الدين الحاصل بتأجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى وإذا كان وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله فيكون نفس مخالفتهم من أخبار مقاصد البئسة Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau Rasulullah SAW mengatakan tulislah orang-orang Yahudi mereka tidak pernah sholat pakai sandal dan juga الصفات يقول الإمام داود Jadi penjelasan taraddu at-tajwid yang dimaksudkan bahasanya orang-orang Yahudi ya ta'abadu mereka beribadah dengan melakukan ibadah atau sholat tanpa pakai khifah, pakai eh, sepatu, tidak pula pakai sandal. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini fi laihi na'laihi ahya. Terkadang sholat pakai sandal. Namun ingat perhatikan lam juga win lam win ala zahir. Tidak nah Nabi terus menerus sholat pakai sandal. Dan ingat yang terlarang adalah terus menerus tidak pernah sholat pakai sandal itu yang Maka والصديق الرحم yang Bali, dan demikian pula sayubianya lil muslim bersama muslim untuk sholat ahyanan kadang-kadang pakai sandal. Kapan bisa tahu sholat juga terpenuhi syarat-syarat sholat pakai sandal yaitu toharoh yaitu sandal yang bersih karena karena diperintahkan untuk dipakai sebelum masuk masjid pendapat yang kedua katakan asal Alasan adam wujud di kurus tidak ada apa-apa di itu baru dibangun pasir pasir misalnya orang masih bepergian di, di tempat atau ada gangguan tidak mengganggu orang sholat yang lain dan semacam itu kenapa kalau sholat terkadang pakai sandal pasti Allah kamu wujudkan apa yang terdapat dalam sunnah dalam hadis yaitu menyelidiki Yahudi Amma ma yaf'aluhu ba'duna الناس al الإصرار 'ala salati في ni'ari fi كل halin fala ajid lahu دليلا Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang itu isra terus menerus sholat pakai sandal terus menerus. Di kuliah halin dalam setiap keadaan maka tidak mendapatkan dalil tentang dan tidak ada pula bagaimana sudah tegaskan di kitab lain kombinasi nas dan akal itu kitab yang lain berkatakan tidak terdapat salah tidak pernah. itu apa? oh menurut ya, menjadikan sholat pakai sunnah sebagai warna kebiasaan terus ini perhatikan yang terlarang adalah tidak pernah sholat pakai pakai alas tidak pernah itu yang pernah Nah, karena itu yang benar adalah pernah sholat pakai dan pakai alas kaki. Ya, tapi pengetahuan kita untuk menyelidiki Yahudi Wahada dan ini Ma'ana nazal Yahud Padahal Perbuatan orang-orang Yahudi mencopot sandal itu diambil dari mencontoh Musa ketika dia bertemu ketika lama kila ketika Musa bertemu Allah dan dikatakan kepada Musa fakhlak nahlain bertemu dengan Allah fakhlak naik maka copotlah sandal mereka dan kias Nabi Musa ketemu Allah dapat tanda maka berarti kalau kita berjumpa Allah itu beribadah kita juga harus dapat tanda dan kias ini mereka punya syariat kemudian orang-orang yang punya syariat semacam ini satu satunya kedua lima Abu bawah dari Imam Hakim dan Mustafa kata Imam Hakim itu dari Isna itu tidak dihasilkan oleh keduanya dikatakan oleh Imam sahabi Dan dari Amal bin as radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pembeda maka itu antara puasa kita yang ahli kitab dan puasa ahli kitab telah makan sahur. Imam Muslim. Wadaya dulu maka di ini menunjukkan Anan Fasla membedakan dua bentuk dua ibadah ibadahnya kaum dan ibadahnya ahli kitab namun maksud Seperti yang dimaksudkan oleh sahabat ini ditegaskan dalam pengertian yang lain yang terima Abu Dawud dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La yazalu dinu zahira Agama itu akan selalu menang Selama umat, selama manusia menyegerakan berbuka Kenapa? Karena yang kita Nasrani menunda berbuka Jadi di antara kesamaan Rafidah dengan Yahudi Yahudi tidaklah berbuka kecuali sekarang munculnya bintang-bintang dan demikianlah berbukanya Rafidah. Oh, di antara dari sekian banyak kesamaan Yahudi dan Rafidah. Kita ada satu buku khusus membahas ini tentang bahwa kita itu tidak ada dari Allah dan dibelakang dari orang Yahudi Diatkan oleh Imam Abu Daud Itu Tidak Diatkan oleh Imam Hakim Kata oleh Imam Hakim Hadis sahih menurut syarat Wahat anasun Hadis di atas Nas Dalil Bahasanya menangnya agama alhasil yang terdapat yang terwujud dengan meninggalkan berbuka adalah karena menyelidiki yaitu karena Wajahkana maka jika menyelisihi Yahudi adalah sebab menangnya agama Maksudnya maksud itu siapa Rasul adalah Supaya Allah tidak memenangkan agama Allah Di atas seluruh agama Nah ini menunjukkan bahasanya mukhalafatuhu menyelisih Yahudi adalah termasuk maksud syariat maksud terbesar di antara maksud terbesar bisa di Rasulullah SAW. Alaihi Dan ini menunjukkan bahasanya orang tidak boleh meremehkan syariat meskipun nampak <clears throat> nampak dalam pandangan sebagian orang itu remeh. orang ya. nah, ini cuma mustahab tak tak jilul kita kan maka tidak boleh meramikan perkara mustahab Kemudian dalam perkara mustahab terdapat faedah yang sangat-sangat tapi tidak boleh meramikan syariat secara umum dan pula dilihatkan Imam Abu Dawud dari hadis Abu Ayyub Al Ansari. Kata beliau, yaitu itu nama aslinya Khalid Zaid bin Ulaib bin Salabah Al Ansar dari Bani Najjar. Termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Nah mengikuti perjanjian adalah Sayatul Akobah ikut perang Badar dan perang-perang setelah Bukan nazala indahu dan tinggal di rumahnya Abu Ayyub siapa Nabi Sallallahu Alaihi ketika berjumpa di kota Madinah muhajiran dalam rangka berjihad sampai Nabi selesai membangun masjidnya dan bangun rumah-rumahnya tiba di kota Madinah rumah belum ada maka Nabi numpang tempatnya rumahnya Abu Ayyub wasahida sa'iral kutub dan dia mengikuti semua kutuhat semua eh, peperangan dalam rangka menaklukkan majoriti kafir di masa Berdawa ma'alan jihad terus menerus berjihad sehingga turut menyaksikan peperangan untuk penaklukan Konstantinopel bersama Yazid bin Muawiyah sudah meninggal di sana di Konstantinopel tahun 52 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umatku selalu dalam kebaikan atau selalu di atas fitrah selama mereka tidak menunda maghrib menunda sholat maghrib munculan atas bisa sampai permunculan adusif bintang Ya yang memang itu baca dari Al-Abbad dan kelimam Ahmad namun dari dari sahabat Sa'id bin Dia sebut tidak tentang Al-Abbad Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf Al-Qurasi orang Quraisy Al-Hashimi Bani Hashim Nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nama Rasul yang masuk Islam cuma dua Al-Abbas dan Hamzah Aslama ba'dahu usahuhu masuk Islam setelah eh, Aslama masuk Islam pada aslihi setelah menjadi tawanan Inilah saat dia mengatakan dia masuk Islam kembali hijrah sebelum hijrah. Akhirnya akan tadi dia menyembunyikan Islamnya. sikap beliau untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah adalah semuanya yang terpuji. Dan kaum muslimin merasa kuat dengan Abbas sampai-sampai sebelum masuk Islam ya Abbas. Dan Abbas segera Saidan, pemimpin di tengah-tengah kaumnya sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam azimuhu wa yakrimuhu mengagungkan pamannya dan sangat memuliakan. Oleh karena itu para sahabat di setelah wafatnya Nabi yukatimunahu wa yusyamuhu mengutamakannya kan mengajaknya bersawah. hadis eh, dalil bahasanya tasaku adalah satu hal yang terlarang diambil dari hati, jadi tentang masalah penunda buka tentang makan sebelumnya tentang makan sawo sebelumnya tentang apa eh, dan kumis dan sebelumnya yang pertama itu tentang masalah mubah mubah Omar artinya ikhtafa nurul Tersembunyi cahayanya Maka maha kunuju maknanya uhu Tersembunyinya bintang wadihah punuriha Dan hilangnya cahaya bintang Disabab dengan sebab Tazayat makin bertambahnya cahaya matahari Ketika terbitnya matahari Sa'id bin Mansur mengatakan حدثنا أبو معاوية جسد Kutub 4 Sa'id bin Mansur Sa'id bin Mansur Al-Khurasan Orang al Abu Usman Termasuk perawi hadis Dan hafid hadis yang terkenal Seorang imam, sekah dan seorang yang kokoh Dipuji dan dinilai oleh Imam Ahmad الخليلي أبو حاتم اسم إنسان كان ميتا Ibnu Hajar dalam kitabnya Ta'jilul Manfaah. Wadakar dan Ibnu Hajar menyebutkan dari Imam Bukhari bahasanya riwayat Al-Harith bin Wahab itu jika dari Sonbahi adalah riwayat yang mursal. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Syah Dan di sini riwayatnya dari eh, Bahi. Jadi mursal. dari Abdi Abdurrahman As-Sanabah tadi ya Wa Abdurrahman bin Asilah atau Usilah bin Asal bin Asal al Muradi al sanabahi punya Abu Abdullah Min kibar tabi'in Tabi'in senior masa Islam di masa Nabi kalau Alaihi Wasallam hidup berhijrah ke tempatnya Nabi dari Yaman wajah yang dia dapatkan Nabi sudah berhijrah Yaman berangkat ke kota Madinah sampai akhirnya sudah tahun Nabi sudah berhijrah Raya Fikah banyak kelebihannya Disebutkan oleh Imam Bukhari Termasuk orang yang meninggal antara tahun 70 sampai 80 Hijriah Bisa dikatakan dalam riwayatnya Sa'id bin Mansur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umatku tidak memiliki alami sekali di atas harum lama mereka tidak menunggu-nunggu untuk selat maghrib menunggu-nunggu istiqakan menuju munculnya fitnah dan itu menyerupai Yahudi dan tidak menunggu-nunggu untuk salat subuh hilangnya bintang itu menyerupai Nasrani dan tidak menyerahkan jenazah kepada keluarganya. Hadis ini diatur Imam Ahmad dalam musnad dengan perbedaan lafaz yang sedikit. Yaitu di musnad di kumpulan hadisnya Abu Abdullah As-Sunabah. Para ulama mengatakan hadisnya mursal. Karena Abu Abdullah as ini tidak mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. demikian yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Abi Hatim dalam kitabnya Marasil demikian juga eh, eh, beliau sebutkan sebutkan oleh Ibn Abi Hatim dari keterangan dari Yahya bin Ma'in Abu Jur'a Abu Hatim wa alaihi sa'irul a'immatil hadis dan inilah menjadi pendapat semua imam al-hadis yaitu riwayat Abu Abdullah As-Sanabari dari Nabi adalah riwayat mursal وقال سعيد بن منصور حدثنا عبيد الله في اياد في لقيت Footnote bin Iyad bin Uqaid As-Sabuti Al-Kufi orang Kufah Punyanya Abu Salil Juga Sikal Ibn Hibban dan Ibn Ma'in dan al untuk lebih bin Mubarak pun kagum dengannya. Juga disisikah oleh Nasai dan Al-Ajili dan lain-lain. Kesimpulan Ibn Hajar 1.7 Namun Al-Bazar mengatakan tidak kuat Namun Imam memakai beliau Sebagai juga Imam Muslim dan yang lain Meninggal tahun 116 Dari bapaknya Bapaknya Ubaidillah itu ia bin Muqaid Asadu Dinasika oleh Ibnu Ma'in Ibnu Hibban, Nasai Dan Ya'kob bin Zubir Kata Ibnu Hatim Hadisnya salah Salah itu ya, kurang lebih hasan Lihatkan uh, eh, Dia ini dipakai oleh Bukhari, Muslim dan yang lain An Laila dari Laila Laila satu الشيبانية nama aslinya Jahdama namun dikasih nama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Laila nama perempuan ya dia adalah atau istri Bashir bin Khososiyah Bashir ini adalah seorang sahabat maka Laila ini adalah Suhabiyah itu Sahabiyah itu dari seorang sahabat itu Bashir bin Qasasiyah Namun disebutkan oleh Ibn Hibban Laila ini disebutkan sifatu tabi'in Wakal Namun Ibn Hibban mengatakan Yukol katanya Inaha laha suhbah akhirnya dia enggak Jadi Laila istri Basir bin Khosofiyah. Laila mengatakan, ya? awat tuh aku ingin Basir bin Khosofiyah lihat foto dua. Basir bin Ma'bad bin Dobab bin Tabak bin Tabi'i. Nama aslinya Zaham. Lalu diubah namanya oleh Nabi jadi Bashir. Dan kata adalah salah satu neneknya. Sudah tinggal di Kufah. Kata Laila, aku ingin puasa dua hari berturut-turut dengan misal. Namun dilarang oleh Bashir. Kalau Basir mengatakan sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarangku antara melakukan puasa wita. Nabi mengatakan itu adalah perbuatan Nasrani. Nabi mengatakan puasa sesuatu yang Allah perintahkan, sempurna kalau puasa yang Allah perintahkan, itu sempurna kalau puasa sampai malam tiba. Faidaka lalu jika malam telah tiba, Abdul maka berusaha. Dan kalau Imam Ahmad dalam musnad tersebut disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Sebagai sanadnya sahih. Fa'alalan nahya maka di sini Nabi menyebutkan alasan larangan puasa wisol karena dia adalah puasanya orang Nasrani. Wa kama qala Rasulullah dan demikianlah realitanya. Bahwa dan realitanya dan bagaimana nanti catatan. Wisbih dan mirip atau kemungkinan besar puasa wisam yang Nasrani adalah bagian dari kerahiban alat ibtada'uha yang mereka buat-buat dan ajaran ini dikata realitanya belum mendapati orang Nasrani puasanya besar dikatakan beliau kemungkinan besar eh, wisol ini adalah termasuk bid'ah rohbaniyah yang dibuat-buat oleh orang Nasrani dan tidak biasa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam.